Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada pembahasan yang telah lalu kita telah mengenal tentang wazan-wazan dalam ilmu sharaf di mana di sana sudah kita sampaikan bahwa dalam ilmu sharaf atau tasrif terdapat 35 wazan adapun yang paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari adalah 22 wazan dan 22 wazan ini terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu dalam wazan sulasi dan wazan rubai. Dan sulasi terdapat eh, yaitu eh, sulasi mujarrad dan sulasi majid. Adapun rubai terdapat padanya rubai mujarrad dan rubai majid. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagian dari ilmu saraf yaitu seperti sudah ada di gambar halaman 30 di situ diterangkan bahwa tasrif terdapat sulasi dan rubai ini yang paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari adapun sulasi di sana ya, di gambar tersebut dituliskan ada yang mujarrad ada yang mazid sulasi mujarrad terdapat 6 bab yaitu menggunakan rumus batu kali mana bisa turun sendiri ya menggunakan rumus batu kali mana bisa turun sendiri. Maksudnya bagaimana? Pada bab satu ya. Pada bab satu Naam di situ disebutkan wazan yang pertama adalah menggunakan rumus batu yaitu a u ya fa'ala yaf ulu ya fa'ala yaf ulu batu ya. Kemudian kali, kali ai berarti fa'ala yaf fa'ala yaf'ilu ya. Naam, fa'ala yaf yaf'ilu kali. Mana aa berarti fa'ala yaf alu, aa ya. Fa'ala yaf'alu ya. Kemudian bisa ya. bisa berarti ia fa'ila yaf'alu. Turun berarti uu ya. Yaitu fa'ula yaf'ulu kemudian sendiri yaitu ii fa'ila yaf'ilu. Atau bisa juga disebut dengan rumus eh, apa namanya? yakni pada kalimat aku yakin hanya dia untukku kini itu juga boleh ya sebagai bantuan saja. Iya, Aku yakin hanya dia untukku kini. Aku berarti au fa'ala yaf'ulu. Yakin. Ai. Ya. Fa'ala yaf'ilu. Ya. Hanya. A'a. Ya. Fa'ala yaf'alu. Dia. Ia. Fa'ila yaf'alu. Untukku. Fa'ula yaf'ulu. U'u ya. Kemudian kini. I'i. Fa'ila yaf'ilu. Naam. Itu naam sekedar untuk bantuan saja agar kita mudah mengingatnya. Ya, yang jelas disebutkan pada bagian tersebut ya. Untuk bab yang pertama yaitu pada bab sulasi mujarrad ada fa'ala yaf'ulu batu kali fa'ala yaf'ilu kemudian mana fa'ala yaf'alu bisa fa'ila yaf'alu turun fa'ula yaf'ulu sendiri fa'ila yaf'ilu ya atau aku yakin hanya dia untukku kini Iya. Kemudian pada Sulasi Mazid eh, ya, terdapat tiga bab yang eh, apa namanya menggunakan tambahan satu huruf terdapat tiga bab. Kemudian yang menggunakan tambahan dua huruf terdapat lima bab. Sehingga yang mazid totalnya yang yakni yang mazid Eh, sebentar masih ada tambahan lagi yaitu yang dengan tiga huruf terdapat empat bab. Iya, satu huruf tiga bab, dua huruf lima bab, kemudian yang empat eh, yang tiga huruf ya, empat bab sehingga jumlahnya menjadi berapa untuk yang masjid ini tiga lima delapan delapan tambah empat dua belas ya iya berarti untuk yang sulasi masjidnya ada dua belas 12 dengan tadi mujarotnya 6. Berarti totalnya 18 untuk sulasi saja. Untuk yang tambahan satu huruf contohnya di situ bab pertama adalah af af'ala ilu Kemudian bab duanya fa'ala yufa'ilu. Bab tiganya fa'ala yufa'ilu. Kemudian yang menggunakan tambahan dua huruf yakni dengan wazan bab pertama ifta'ala yasta'ilu Kemudian in fa'ala yan fa'ilu ini bab dua, mazid di harfain. Yang bab tiganya adalah tafa'ala yatafa'alu. Kemudian bab empatnya adalah tafa'ala yatafa'alu. Kemudian bab lima yaitu in fa'ala eh, apa? Sebentar. If'alla yaf'allu. Nah, Kemudian masuk pada bab sulasi mazid di salah satu ahruf yaitu sulasi masjid dengan tambahan tiga huruf. Bab pertama adalah istaf istaf'ala ilu Bab kedua if'au ala ilu Bab ketiga adalah if'awwala yaf'awwilu. Kemudian bab keempat yaitu if'ala yaf'alu. Selesai tentang sulasi. Kita masuk pada rubai. Rubai juga sama, terdapat rubai mujarah dan rubai mazid. Hanya saja ini jumlah babnya lebih sedikit. Untuk rubai mujarrad di sana terdapat satu wazan saja yaitu fa'lala yufa'lilu. Kemudian yang mazid ada tambahan dengan satu huruf yaitu tafa'lala yatafa'lalu yang di harfin Ada satu bab. Kemudian yang tambahan dua huruf rubai mazid di harfain ada dua wazan yaitu bab pertama if'an lala yaf'an Kemudian if'alalla yaf'alillu. Naam. Jadi untuk rubai total ada 4 bab. Sulasi total ada 18 bab. Semuanya menjadi 22 bab yang kita tadi sampaikan ya bahwa eh, apa namanya? wazan dalam ilmu sharaf yang paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari hanya terdiri dari 22 bab saja. Naam.